Karena pada saat-saat sekarang ini berpegang dengan sunnah merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Sehingga oleh karena itu rujuk kepada para ulama terutama kibaruhum yang kibar dari mereka merupakan salah satu cara selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak dari mereka-mereka yang tergelincir barakallahu fikum disebabkan dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada ulama ahlus sunnah terutama kepada kibaruhum. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan enam lanjutan dari kajian akidah Tauhid. Masih di dalam pembahasan al-bidah Yani pada malam hari ini kita akan masuk pada fasal yang keempat fi bayani nama bija al bid'ah al sirah. Nah, fi bayani nama zija. Kita baca nama zija, zija dikarenakan dia memu minas saraf wa jarrihi fathah. Minal bidai al muasirah. Tentang penjelasan beberapa contoh dari bid'ah-bid'ah pada zaman sekarang ini. Telah kita pelajari tentang hukum perbuatan bid'ah dan landasan hukum tentang perbuatan bid'ah tersebut barakallahu kita merujuk kepada Alkitab dan Sunnah yang mana tidak ditemukan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pula dilakukan oleh barakallahu para ulama as-salafun as-salih maka tentang bid'ah ini barakallahu fikum bahwasanya bid'ah semuanya batilah tidak ada yang baik terkait dalam perkara agama ini semuanya batil dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu adalah sesat dan hal ini didukung oleh perkataan-perkataan dan juga contoh-contoh dari sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di antaranya yang sudah kita sebutkan dari sahabat uh, barakallahu fikum Abu Darda dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Dan kita telah menyebutkan beberapa contoh kitab dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bantahan terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mempelajari contoh-contoh dari perbuatan bid'ah yang semarak dan ramai diamalkan pada zaman sekarang ini. Wahia al-ihtifalu bil maulidin nabi. Yang pertama, memperingati hari kelahiran nabi yang diistilahkan dengan maulud nabi. Kemudian yang kedua at-tabarruk bil amakini wal azari wal amwati wa nahwi dzalik. Bertabarruk, ngalap berkah dari tempat-tempat atau sisa-sisa bekas-bekas dan kepada orang yang sudah meninggal dan yang semisalnya. Dia ngalap berkah, mencari berkah dari tempat-tempat tertentu bekas-bekas tertentu dan juga dari orang-orang yang sudah meninggal atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-bid'u fi majalil ibadati wa taqarrub ilallah dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah na'am e, di dalam ibadah dan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bid'u al-mu'asirah katsiratun بحكم تأخر الزمان وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم Perbuatan bid'ah zaman sekarang ini banyak, sangat banyak. Hal ini dikarenakan zaman karena ini adalah akhir-akhir zaman zamannya sangat jauh dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam alam dan juga dikarenakan kurangnya ilmu sedikitnya ilmu dan banyaknya para dai yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dan mukhalafat dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat-syariat mereka da'i akan tetapi banyak dari mereka yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan dalih bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua naam barakallahu fikum bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Nah, adapun bid'ah hasanah itu diperbolehkan kata mereka. Seolah-olah akibat pembagian ini sehingga semua perbuatan bid'ah semuanya menjadi hasanah, nggak ada yang sayyi'ah. Nah, akibat pembagian seperti ini semua bid'ah menjadi hasanah. Sehingga oleh karena itu ketika ditanya apa definisi dari bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah barakallahu fikum tentunya mereka tidak akan sanggup untuk bisa menaruh jawab memberikan jawaban ataupun kalau seandainya mereka memberikan jawaban tentu jauh panggang dari apinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah 6 ini musibah ini musibah dan ini merupakan sebuah bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk mindala ilin nubuah termasuk dari e, bukti kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menyampaikan sebuah berita-berita yang akan datang dan itu terbukti terjadi. Nah, Yang mana diantaranya Nabi mengatakan innallaha Allah la yakbidul ilma intiza'an minal ibad walakin biqabdil ulama walakin yantazi'uhu biqabdil ulama فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا atau kama qala sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekali cabut, hilang. Tidak. Akan tetapi dengan mematikan para ulama. Nah, mematikan para ulama. Sehingga ketika barakallahu fikum meninggal seorang ulama, maka kita tidak akan melihat ulama yang memiliki spesialis yang sama dengan ulama tersebut. Nah, meninggal Syekh Albani rahimahullah tidak ada yang bisa menandingi keilmuan beliau nam terutama di dalam permasalahan hadis pada zaman sekarang ini meninggal Syekh Muqbil rahimahullah meninggal Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak ada yang seperti beliau sehingga ilmu itu semakin terkikis dengan meninggalnya para ulama sehingga apabila sudah tidak ada lagi yang tersisa dari para ulama maka umat manusia menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang jahil sebagai ruusan, sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai orang yang dimintai fatwa dan seterusnya. Dan mereka pun ditanya dan mereka memberikan fatwa sekenanya tanpa ilmu fadallu wa adallu dan mereka pun sesat dan menyesatkan wal billah Nah, ini bahayanya ad-du'at ilal bid'ah wal mukhalafat. Nah, orang-orang yang mendakwahkan perbuatan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang beram, barang siapa yang mencontohkan perbuatan jelek, nah maka dia akan menanggung beban dosanya dan juga membang, menanggung beban dari dosa-dosa orang yang beramal setelahnya. Nah, bertumpuk dosanya dikarenakan dia mengajak dan menyuruh dan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikarenakan e, semakin gencarnya perbuatan-perbuatan tasyabuh dengan orang-orang kufar baik di dalam adat dan e, di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka ataupun di dalam muamalah ataupun di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam hal ini adalah barakallahu fikum sebagai pembenaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti dari kebenaran apa yang telah pernah disampaikan oleh Nabi. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasoro, apakah mereka itu Al-Yahud dan Nasoro wahai Rasul? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, kalau bukan mereka, siapa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu bahkan kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawa, ke lubang dok sejenis binatang yang mirip biawa, la dakhaltumuhu maka niscaya kalian pun akan ikut memasuki lubang tersebut Kemana mereka pergi diikuti? Kebiasaan apa yang mereka lakukan diikuti? Baik di dalam berpakaian wal'iyazubillah di dalam perbuatan-perbuatan ibadah. Sehingga oleh karena itu kita bertanya kepada mereka-mereka yang sadar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apakah tidak cukup Apakah mereka tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan begitu berani mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan berani mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mana mereka anggap ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Hayang mana hal itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka-mereka yang pada dasarnya mereka melakukan zikir, mengucapkan tasbih, tahlil dan tahmid. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, termasuk di antara sahabat yang paham dengan kalamullah, termasuk di antara mufassirus sahabah dan termasuk di antara kibar sahabat. Enam, menegur mereka-mereka yang melakukan perbuatan zikir. Mereka mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Tapi mereka melakukan zikir-zikir tersebut tidak dengan cara yang pernah diamalkan oleh Nabi. Mereka melakukan perbuatan zikir tersebut dengan cara batu dengan menghitung zikir tersebut dengan memindah-mindah batu. Nam, halilumiah, halilumiah, ayo bertahlil seratus kali. Mereka memindahkan batu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan memindah-mindahkan kerikil. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan barakallahu fikum berzikir dengan menghitungnya dengan menggunakan jari tangan. Menggunakan jari tangan. Nah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Naam. Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Coba kalian hitung kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan kalian. Lebih baik kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian. Dan saya menjamin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kalian. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepatnya kalian binasa. Haula'i ashabuhum mutawafirun. Itu para sahabatnya masih banyak menyebar di mana-mana. Nah, tanya kepada mereka apakah ini diperbolehkan? Apakah seperti ini pernah diamalkan oleh Nabi? Nah, bertanya kepada mereka. Ini Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah tak'id kepada mereka untuk merujuk kepada ashabun Nabi Nah, untuk merujuk kepada ashabun Nabi. Barakallahu fikum. Waihakum ya ummat Muhammad. Wa hadhihi lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaian-pakaiannya belum lusuh. Pakaian Nabi belum lusuh. Bejana-bejana beliau belum ada yang belum ada yang pecah. Nah, tapi kalian begitu cepatnya menuju kebinasaan sementara zaman antara engkau zaman antara kalian dengan Rasul belum jauh. Nah, pakaian-pakaian beliau belum lusuk Dan bejana-bejana beliau belum ada yang pecah. Sementara kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul atau tata cara ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul sehingga